Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat dalam surat Ali Imran ayat 102 dan 103 Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Tidak ada wasiat yang lebih baik daripada wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. hendaklah kalian berpegang seluruhnya bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka minha dan Allah selamatkan kalian daripadanya demikian Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian terbimbing ke dalam hidayah di sini ada wasiat ada perintah dan juga ada berita dari Allah Subhanahu wa taala Pertama diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan takwa. Perintah kedua kata Allah wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian dengan tali Allah jami'an seluruh kita. Seluruh kita berpegang bersama-sama dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Wadkuru nikmat Allah alaikum Ingatlah nikmat Allah atas kalian Yang tadinya kalian bermusuh-musuhan ini qanibina azakumullah Diingatkan oleh Allah di masa-masa sebelum datangnya Islam Kalian sebelum datangnya Islam Sebelum datangnya dakwah ini Sebelum datangnya ajaran Rasulullah SAW Kuntum aja. Kalian bermusuh-musuh Dan para sahabat ketika ini Yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT Dengan kalimat kalian Mereka di zaman jahiliyah di zaman sebelum datangnya Islam, mereka bermusuh-musuhan dan bertikai. Setiap suku dengan suku lainnya sering berperang. Bahkan kaum Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj berperang sampai sekian puluh tahun diriwayatkan 50 tahun, diriwayatkan sekian puluh tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun. Tidak pernah bisa berdamai. Mereka mewariskan kebencian, mewariskan dendam. Kalau seorang tua meninggal, mereka akan mewasiatkan dengan kalimat ingat nenek moyang menghutang darah dengan mereka. Bayarkan darah orang tuamu pada mereka. Itu terjadi. Sehingga kata mereka orang-orang Arab, Aus dan Khazraj nggak mungkin bisa bersatu mustahil bisa berdamai kembali. Ternyata dengan datangnya Islam, Allah kafir Islam dan Khazraj Rasul Islam, ternyata mereka menjadi bersaudara. Demikian pula kemudian Ansar dengan Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Islam. Mereka bersama-sama berpegang dengan kali Allah. Mereka berpegang bersama-sama dengan ayat-ayat Allah, berpegang dengan ajaran Islam yang Allah turunkan maka mereka menjadi bersaudara. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, "Fa'asbahtum bini'matihi ikhwan." Maka kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Ya. Al-ukhuwah adalah kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum Kata Allah, kalaupun engkau mengeluarkan modal seluruh harta dunia, niscaya engkau nggak akan bisa menjinakkan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an kalau engkau infakkan, kau keluarkan seluruh harta dunia ini, ma allafta baina qulubihim, engkau nggak akan bisa menjinakkan hati mereka, nggak bisa mengaturkan, menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang allah bainahum bimana dengan apa bil Islam bidi bil Quran dan Sunnah dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam maka para ulama menafsirkan bahwasanya Allah berikan kenikmatan persatuan, kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan ketika mereka berpegang dengan Islam ketika mereka berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya harus disyukuri kenikmatan ini dengan terus istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah, istiqamah di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melepaskan kembali apa yang sudah mereka pegang sedikit demi sedikit ya, mulai ya, terjadi keretakan. Apa yang tadi sudah dijinakkan oleh Allah, apa yang sudah disatukan oleh Allah, terjadi keretakan kembali. Kapan itu? Ketika beberapa kaum muslimin mulai ya, keluar dari ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan aliran khawarij ketika mereka gulu ekstrim mengangkat Ali bin Abi Thalib berlebihan dan kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin ketika Khawarij menyatakan bahwa Utsman bin Affan tidak layak untuk menjadi khalifah ini disebutkan dalam riwayat dengan kalimat rawdaiyun rawdaiyun adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu rawdaiyun adalah orang-orang yang dalam keadaan semangat tinggi ilmu tidak punya sehingga mereka menyatakan Uthman bin Affan tidak adil. Uthman bin Affan tidak pantas menjadi khalifah. Uthman bin Affan harus turun. Dan kebanyakan mereka dari Mesir dan dari Kufah. Mulai mereka tidak mengindahkan ucapan Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi penguasa. Apalagi penguasanya adalah Khalifah Rashid, Khalifah yang mulia, yang lurus, yaitu sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu taala Tetapi mereka dengan suuban mereka dan tuduhan mereka mereka mengkafirkan penguasa dan menghalalkan dan penguasa dan terjadilah pemberontakan-pemberontakan muncul pula Rafidah Syiah yang mengangkat Ali berlebihan melampaui batas dan menganggap sebagai Rasul yang pantas Adapun Nabi Muhammad SAW tidak pantas menjadi Rasul Sehingga mereka menyatakan Jibril berkhianat Jibril berkhianat harusnya dia mengirimkan wahyunya kepada Ali dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengerikan sekali. Yang paling ringannya dari aliran Syiah tidak menyatakan sampai seperti itu, tetapi sudah cukup parah menyatakan semestinya Ali menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah para pengkhianat yang merebut haknya Ali Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan ketika akan wafatnya, muru Abu Bakrin, falyusalli Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimani manusia. Dan sudah dipaham, yang mengimani manusia biasanya adalah pemimpin. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak mampu karena sakit, maka Allah telah mengisyaratkan dengan itu bahwa inilah yang pantas mewakili. Kemudian ternyata mereka menuduh Abu Bakar berkhianat, menuduh Umar berkhianat, menuduh para sahabat seluruhnya berkhianat. Muncul aliran baru, aliran baru. Apa yang terjadi? Perpecahan. Yang terjadi adalah perpecahan apa yang diberikan oleh Allah kemarin berupa kenikmatan ukhuwah. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ternyata ketika mereka sudah keluar dari sunnah, sudah mengada-adakan ajaran baru, pemikiran baru, ajaran untuk memberontak kepada penguasa, itu ajaran bid'ah ajaran untuk hulu berlebih-lebihan pada seseorang itu ajaran bidah. Kurilah azabullah ajaran mengkafir-kafirkan kaum muslimin maka terjadilah perpecahan umat terjadilah perpecahan-perpecahan dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ستفترق ummati ala 73 firqah umatku akan berpecah menjadi 73 golongan golongan kulluhum finnar illa wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu kata Nabi ma ana alaihi wa ashabi yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya Yani yang akan selamat satu golongan. Golongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Inilah satu-satunya golongan yang hak, golongan yang akan selamat. Tidak bisa dikatakan cipulan dan cipulan, tetapi dikatakan dengan sifat ma'ana alaihi wa ashab. Dalam riwayat disebutkan dengan kalimat mitlu ma'ana alaihi liyaum wa ashabi yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Maka Ibn Azakumullah Inilah yang dikatakan al-jamaah dalam hadis tersebut Siapa yang selamat ya Rasulullah Qala al-jamaah yang selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Aku dan para sahabat. Ketika kita melihat sekarang kelompok menjadi tiga Ada kelompok para sahabat Ada kelompok khawarij Dan ada kelompok syiah rasulullah maka kita katakan yang selamat adalah yang masih berjalan di jalan sahabat, yang masih berjalan di jalan mereka, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan juga Allah SWT sudah mengisahkan Tentang persatuan dan perpecahan Di dalam ayatnya Dalam surat Al-An'am Ayat 153 Kata Allah Wa anna haza surati mustaqiman fattabi'uh Wa la tattabi'uh subula Fatahurraqa bikum antajilih Dalikum wassakum bihi La'allakum tattakun Kata Allah Inilah jalanku yang lurus. fattabi'uhu maka ikutilah dia wala tattabi'us subul dan jangan ikuti jalan-jalan lain fatafarraqu bikum an sabili karena misalnya kalian akan terpecah belah dari jalan ini juga isyarat bahwa kalau berpegang dengan jalan yang lurus maka kita akan bersatu Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam subul, kata Allah, "Fala tattabi'u subula." Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya kalian akan tercerai berai. Alhamdulillah. Al-Qur'an masih lengkap dan jelas. Hadis-hadis Rasulullah masih terpelihara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih terjaga dengan riwayatnya dengan sanadnya. yang bisa diperiksa mana yang sahih, mana yang sahih Maka itu semua adalah perangkat-perangkat persatuan. Karena yang namanya jalan yang lurus, relnya adalah dua, Al-Qur'an dan Sunnah. Relnya adalah dua, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Allah, "Fattabi'u, ini jalanku yang lurus, fattabi'u." Maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Dalam riwayat disebutkan dengan istilah Bunaya tariq. Jangan mengikuti Bunaya tariq, anak-anak jalan. Ini cabang-cabang. Ini jalan yang lurus. Ternyata di kanan di kiri ada anak-anak jalan, ada cabang-cabang yang masing-masing cabang dengan ajaran-ajaran tersendiri yang di atas namakan Islam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah pernah menggariskan satu garis kemudian menyatakan hadza siratullah mustaqim ini jalan Allah yang lurus kemudian menggambar di kiri dan kanannya garis-garis wahyu kemudian menyatakan hadhihi subul ini jalan-jalan lain laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan enggak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang yaitu ilaih Alhamdulillah, setelah dicat gambar satu kali dan dikatakan jalan yang lurus, kemudian digambar oleh Rasulullah SAW di tanah garis-garis ke kanan dan ke kiri sambil menyatakan hadis subul. Ini jalan-jalan lain. Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang mengajak kepadanya. Halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Allah tentunya syaitan, iblis dan anak buahnya tidak akan mengatakan ini jalan sesat. Tidak akan mengatakan mari ke jalan yang salah. Mereka akan berkata ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus, ini jalan yang baik. Padahal itu tipuan dari mereka. tipuan dari syaitan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura kata Allah demikianlah kami jadikan bagi nabi musuh-musuhnya dari kalangan syaitan syaitan jin dan syaitan syaitan manusia yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewasiatkan, saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura. Serangkaian kata-kata yang menis Ini syahid, ini yang saya maksud. Dalam ayat itu digambarkan dengan kalimat zukhrufal qawli ghurura. Ucapan yang dirangkai indah, ucapan yang disebut dengan bagus. Ternyata huruf, ternyata menis. Dan semua di jalan-jalan tadi kata Nabi ada syaitan yang ia berilai halumma halumma. Dan biasanya mereka memakai zukrufal qawli urura. Ini hak, ini lurus, ini benar. Maka ikhwan bin Allah untuk selamat dari jalan-jalan tersebut tentunya sebagaimana sudah kita singgung di akabah yang pertama yaitu la naqbaluha illa bisyahidaini adlain Ajakan-ajakan tadi yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, yang dengan kata-kata yang dirangkai indah, ternyata menipu, kita katakan jangan diterima. Hingga dipersaksikan dengan dua saksi yang adil. Tidak kita terima illa bi syahidain yang adlain kecuali dengan dua saksi yang adil, Al-Qur'an was sunnah kata-kata saja walaupun kelihatan indah bukankah bukankah bukankah berarti berarti berarti sebentar apa dalilnya dalam Quran apa dalilnya dalam hadis yang sahih ini ada hadis dan apa hadis yang sahih Idza sah al-hadis fa huwa hadis Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Idza sah al-hadis kalau hadis itu sahih itu madhhab. Maka kita pun para pengikut para ulama, para pengikut imam, imam, imam syafi'i dan lain-lain akan berkata dengan kalimat yang sama. Itu sahal hadis, fahuwa hadis. Kalau memang sahih hadis itu, itu mahal. Apa kan? Tetapi kalau ternyata hadis itu dhaif, atau hadis itu lemah atau apalagi palsu maka tentunya kita tidak menerimanya kita khawatir itu tipuan-tipuan dari syaitan karena Allah sudah menghabarkan kepada kita senjata mereka yaitu zukhrufal qawli huruf sehingga Rasulullah SAW ketika diminta wasiat wasiat beliau setelah takwa Allah wasiat beliau setelah pegang tetap sabar bersama penguasa Nasihat berikutnya adalah alaikum bisunnati. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat yang mengena di hati para sahabat, barafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub yang membuat air mata mereka bercucuran dan hati mereka gemetaran. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, كأن هذه موعظة موجع يا رسول الله sepertinya ini adalah nasihat terakhir nasihat perpisahan fa'usina berikan wasiat kepada kami maka Rasulullah telah memberikan tiga wasiat atau empat wasiat pertama usikum bintakumullah aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah yang kedua wasan'i wa ta'ah Aku wasiatkan untuk dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi. Walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habash. Mujadda'ul atraf yang terpotong hidungnya, yang cacat, terkat, terkena bototnya. Yang ketiga, wakil Rasulullah SAW diberi tautiah. Tautiah itu pijakan diberi pijakan oleh Rasulullah SAW. Tidak langsung menyatakan wasiat yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW menghabarkan dulu sebagai pijakan. Wa innahu man kum minkum fasayara dan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti wasiat ketiga berpegang dengan sunnah. Pertama taqwallah, Kedua, untuk taat kepada penguasa, jangan memberontak seperti khawarij. Yang ketiga, alaikum sunnah, atas kalian untuk dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah tetapi wasiat yang ketiga ini Rasulullah SAW menyebutkan pijakannya dulu dengan kalimat fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan siapa yang hidup nanti di masa-masa datang akan menyaksikan ikhtilafan kathira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Sehingga ketika seorang mau Islam bingung, Islam yang mana? Eh, karena sekian banyaknya aliran-aliran dalam Islam, sekian banyaknya pemahaman-pemahaman dalam Islam. Maka dijawab alaikum bisunnati kata Nabi atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Siapa yang berpegang dengan sunnah, tidak pegang. Siapa yang membawakan dalil, kita katakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau memang hadis itu sahih, dari manapun dia, kita katakan itu hak, kita terima. Ikhwan ibn a'azakum muslim yang hormati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdi Minta pegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang diada-adakan ditambah-tambahkan dalam agama karena apa ditambahkan dalam agama adalah bid'ah Pemirsa azakumullah ini lawannya sunnah Sunnah adalah ajaran Rasulullah, sedangkan bidah adalah apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kemudian di atas namakan Islam. Adapun perkara-perkara dunia, maka kata Rasulullah, antum a'lamu, di umur dunia ada penurusan dunia kalian, kalian lebih tahu. Silahkan. Perkembangan-perkembangan dunia itu urusan kalian. Tetapi masalah agama tidak berubah. Masalah agama sudah sempurna. Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan Allah telah ridha Islam sebagai agama kami. Dengan ini maka agama telah sempurna, telah lengkap, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah-rubah. Kita hanya menyatakan sami'na wa Kami dengar, kami tahu, Kami tunduk, kami patuh. Kami terima apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini agama. pun dunia silahkan perkembangan-perkembangan sekian banyaknya dalam salah dunia, tatawurat, Ya, kemajuan-kemajuan zaman itu urusan kalian antum a'lamu bi umuri dunyakum tapi masalah di jangan berani-berani kita menambah dengan sesuatu yang tidak diajarkan qul inna a'udzu muslimin yang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan dengan nasihat yang sama alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bidah Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab al Ibana dan dinukil pula dalam kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syafi'i bahwa Ibnu Abbas menyatakan alaikum bil istiqamah atas kalian untuk tetap istiqamah di atas agama ini. Wal athar dan riwayat-riwayat, dalil-dalil, hadis-hadis. Wa iyyakum wal bid'ah dan hati-hati kalian dari kebid'ahan. Sahabat yang lain Hudzaifah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menyatakan ittaqullah ya ma'syarul qurra. Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Quran. Khudhu tariqa man qablakum. Kata Hudzaifah mewasiatkan untuk takwa kepada Allah dan diiringi dengan kalimat khudhu tariqa man kana qablakum. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Fawallahi la in sabaqtum yan istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Karena kalau kalian Sebabkan ini istiqam di atas jalan tersebut kalian telah menempuh jalan yang jauh yang sangat jauh ke depan wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan kalau kau tinggalkan ke kiri dan ke kanan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh ini Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala dinukil dalam kitab Ibnu kitabnya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Nasr diriwayatkan oleh beliau dan juga dalam kitab Usul Sunnah atau Usul Iqtiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah. Qul inna a'udzukumullah kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu, "Alaikum atas kalian dan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena setelah Khawarij, setelah Syiah muncul pula orang-orang dari kalangan Qadariyah yang menolak takdir muncul pula aliran-aliran Mu'tazilah, Jahmiyah yang lebih mementingkan akalnya daripada Quran dan Sunnah. Maka para ulama menyatakan dengan kalimat alaikum bil istiqamah atas kalian tetap istiqamah di atas sunnah di atas ajaran Rasulullah SAW dan jangan terpengaruh dengan kebidahan-kebidahan Mu'tazilah, kebidahan-kebidahan Jahmiyah, kebidahan-kebidahan aliran-aliran Syiah atau aliran Khawarij mereka memberikan ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah tiang perpecahan yang memecah belah kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan segala perpecahan terjadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan kalau kita melihat pertikaian seperti itu, fa'alaikum bisunnati. Atas kalian untuk dengan sunnah. Yang ketiga ucapan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qal kata beliau iyyakum wa iyyakum wattanattu wa watta'ammum. Ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Ad-Darimi dan juga oleh Ibn Wadah dan juga dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah dan juga disebut dalam kitab Damu Ta'wil dan kitabnya Imam Hibatullah Al-Nalikai Usul Iqtiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau hati-hati kalian dari tiga perkara. At-tabaddu' wat-tanattu' wat Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Yang kedua, hati-hati kalian dari tanattu'. Hati-hati kalian dari perkara yang melampaui batas. Agama ini semuanya dengan ukuran tertentu, dengan aturan tertentu. Maka jangan melampaui. Ketika Rasulullah SAW dalam haji, akan melempar jumroh beliau mengatakan kepada para sahabatnya il hafsa al-khaf carikan untukku hafa, kerikil-kerikil dicarikan kerikil-kerikil untuk melempar jumroh setelah ditunjukkan di tangan Rasulullah SAW maka Rasul menyatakan na'am hasada, iya yang sebesar ini iyakum Fastanattu. Kata beliau, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Setelah mengatakan dia yang seperti ini. Akan binasa orang yang berlebihan. Akan binasa orang yang berlebihan. Akan binasa orang yang melampaui batas. Kata para ulama, maknanya khusus untuk ini dan umum untuk yang lain. Karena yang namanya ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang namanya pelajaran yang diambil dari hadis dengan keumuman lafaznya tidak pada khususan sebabnya. Memang itu kejadiannya pada masalah lempar jumrah. Jangan besar-besar. Kalau melampaui batas, pakai batu yang besar, akhirnya saling perang kaum muslimin. Akhirnya mereka akan saling luka. Karena saling lempar dengan batu yang besar. Binasa. Maka Nabi menyatakan halakal mutamassiun. Tetapi dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan dengan dua kalimat saja, halakal mutamassiun, celaka. Celaka, binasa orang yang melampaui batas tidak disebutkan dalam apa, dalam apa, dalam apa. Artinya dalam lempar jumroh maupun dalam segala masalah yang lain dalam agama. Semuanya jangan melampaui batas. Yang diajarkan sekian, kerja sekian. Yang diajarkan seperti itu, kerjakan seperti itu. Kita ikut apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Yang ketiga, ia wa ta'ammuh. Hati-hati kalian dari membahas apa yang tidak perlu dibahas Biasanya orang sesat karena membahas apa yang tidak perlu dibahas, apa yang tidak mampu kita membahasnya. Seperti masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dirinya dengan sifat-sifat dalam Quran dan Rasulullah SAW menerangkan sifat Allah dalam hadis yang sahih yang semestinya kita hanya menyatakan aman nabi kulun min inda rabbina kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami percaya kami beriman yang pasti tidak sama dengan makhluk yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Tetapi ada beberapa aliran yang memikirkan dengan segi kayak apa ya? Tingginya Allah di atas arah seperti apa? Kayak apa dan Allah? Apa akibatnya? Ada dua kemungkinan. Ima stres, gila, atau yang kedua sesat ya. dan gila lebih ringan daripada sesat. Ya. Kenapa lebih ringan? Karena kalau seorang yang gila, rupi al qalam. Pena diangkat dari orang yang gila. jadi dia berbuat apapun tidak disalahkan. Kenapa? tiba karena dia gila. Tetapi yang kedua kalau dia sesat berarti Allah begini, berarti Allah begini dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Maka dia akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ucapan-ucapannya. Maka tiga perkara tadi harus kita hati-hati dan ini nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Iyyakum wastabaddu' iyyakum wa tanaddu' iyyakum wa ta'ammuq wa 'alaikum bil aqil diakhiri dengan kalimat dan atas kalian untuk berpegang dengan yang terdahulu al aqil adalah yang terdahulu yang dipegang oleh para sahabat yaitu ucapan Allah ucapan Rasulnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka itu yang dipegang alaikum bil aqil dan beliau juga menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah kata beliau radhiyallahu taala anhu ikut saja, jangan mengada-ngada cukup bagi kalian demikian kata Abdullah bin Mas'ud ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ikut saja. apa kata Allah apa kata Rasul jangan menambah-nambah maka itu cukup buat kalian wa kullu bid'atin dalalah dan setiap kebidahan adalah sesat kata beliau wa qala dan akhir ucapan beliau dengan kalimat iqtisad fis sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah sederhana tapi di atas sunnah lebih bagus lebih baik daripada dia semangat tapi di atas kebid'ahan, di atas ajaran yang bukan ajaran sunnah. Alhamdulillah, kita telah membacakan sekian ayat, sekian hadis, dan kemudian dibacakan pula ucapan para sahabat yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita menjadi nasihat buat kita dan menjadi bimbingan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin as-sadiqin.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 Alhamdulillah. wilayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.